السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimah, saudara-saudariku, uh, pendengar setia Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-211 sama hadis ke-212. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh as berarti di sini hadis Bukhari yaitu dikeluarkan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim berarti Abdul Husain Muslim Ibnu Hajjaj di dalam sahihnya dan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam musnadnya serta Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam sunannya dan Abu Isa at tirmidhi di dalam sunannya serta Imam An-Nasai di dalam sunannya dan Imam Ibnu Majah juga di dalam sunannya hadis ini tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Yang hadis ini memberikan satu tema khusus keharusan mengangkat muadzin dan mengumandangkan azan setiap salat. Ada hadis yang kedua nomor urut hadis 212 Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah <clears throat> anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وسلم yang hadis ini aslinya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi makanya saya akan turunkan bersama sanatnya Haddatsana Ahmad ibn Hasan Ahmad ibn Hasan haddatsana Mu'alla ibn Asad dia adalah orang perawi Basrah yang siqatun sabtun la yukhti illa fi hadithin wahidin. <clears throat> Tidak pernah salah di dalam meriwayatkan hadis kecuali satu. Berarti di sini eh, sabtun betul. Hadatsana Al-Abdul Mun'im. Eh, Abdul Mun'im ini dikatakan oleh Imam uh, eh, Abu Hatim dia adalah seorang perawi mungkarul hadis dan juga dibaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dia memiliki laku as-siqa yaitu tukang nuangin air. Haddatsana Yahya bin Muslim ini juga dikatakan oleh Imam eh, Al-Zahabi eh, maaf oleh para ulama di antaranya adalah eh, Imam al Hafidh dan juga yang lainnya dia adalah seorang perawi yang dhaif. Ya, seorang perawi yang dhaif. Yahya bin Muslim ini. Dari Al-Hasan bin dari Atha bin Abi dari Jabir bin Abdullah. Dengan demikian hadis ini nampak sekali uh, sudah tidak bisa diterima karena dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri bahwa Yahya bin Muslim ini adalah majhul. Makanya beliau mengatakan itu majhul karena adanya satu Yahya bin Muslim. Al-Basri Walaupun hadis ini memiliki syawahid seperti yang ada di dalam Sunan Ad-Darqutni beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Ghafalah dari Ali Kada Rasulullah SAW ya'muruna Rasulullah memerintahkan an tila al-adhan menetapkan adhan wa nahdura al iqama Hadis ini juga di dalam sanadnya ada Amr bin Syamr dan Amr bin Syamr ini matruk yang juga meriwayatkan hadis di dalam uh, eh, Ad-Daruqutni di mana tanda-tanda eh, kiamat itu eh, tanda-tanda sebelum keluarnya Mahdi ada dua gerhana. Gerhana pada waktu Ramadan di awalnya gerhana matahari, di tengahnya gerhana bulan. <clears throat> Ini hadis uh, matruk karena perawinya ada orang namanya Amr bin Syamr di mana dikatakan oleh para ulama di antara Daruqutni sendiri matrukul hadis. Dengan demikian <clears throat> hadis ini walaupun juga di sana ada lagi syawahid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi di dalamnya di dalam sana ada Amr bin Thabit ini juga dikatakan oleh para ulama eh, bahkan eh, Al-Hakim sendiri Al-Baihaqi dan Ibnu Adi melemahkan dia kecuali Al-Hakim mengatakan di, di dalam sanatnya eh, tidak ada yang ter, tercela tercacatkan kecuali Amr bin Faid. dan ini cukup karena di dalam uh, eh, sanad yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh ada As-Sakha tadi yaitu uh, Abdul Mun'im dengan demikian, hadis ini tidak bisa dipakai sebagai hujah. Bunyinya, Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, Ida azanta jika kamu azan fatarassan fi itu, maka pelan-pelanlah kamu di dalam memandangkan azan itu. Ya di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Adam Qutni tadi tertil karena apa? Karena kepentingannya adalah untuk mengambil eh, maaf, untuk memanggil orang datang ke masjid. Wa idza aqamta jika kamu ada, maka hendaklah dipercepat. Al-hadr itu bacaan yang agak cepat. Makanya ada kiroah kiroah al-hadr yaitu apa? Cepat waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yatrub al-ajlu min aklihi jadikan antara adan dan koma itu kira-kira orang makan selesai makannya wajar syaribu min syurbihi orang minum selesai minumnya wal muhtasiru orang buang hajat idza dakala ketika masuk ke WC dikodai hajati kira-kira seperti itu wala taqumu hatta tarawni jangan kamu berdiri sampai melihat aku secara umum hadis ini maknanya uh, bisa diterima. <clears throat> Makanya Imam As-Sun'an mengatakan hadis ini makna hadis ini bisa dikuatkan, ya. Riwayat hadis ini bisa dikuatkan makna perintah azan, ya, perintah azan. Ya, uh, dengan demikian uh, secara hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya mungkin dihadirkan di sini sebagai i'tibar atau sebagai i'tibar seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad kadang-kadang saya menulis hadis dhaif atau perawi-perawi dhaif seperti Ibnu Ibnu Abi Lagi. saya hadirkan bukan untuk ihtijat tetapi untuk i'tibar wal i'tibar alias hanya sekedar untuk menguat hanya untuk pengindah hanya untuk eh, mengambil ibrah eh, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah ini adalah di antara itikah sebetulnya secara enas memberikan satu jarak antara kompeten dengan azan seperti orang makan sampai selesai, orang minum sampai selesai, orang buat hajat selesai. Ini Eh, merupakan suatu ukuran-ukuran yang uh, tidak bisa diterima juga. Di samping nasnya itu dhaif. Oleh karena itu di sini kita ambil kesimpulan hendaknya uh, seorang uh, atau DKM masjid atau siapa saja memberikan jarak antara azan dengan komat. Jangan sampai langsung. Eh, kita ambil saja di, di mana di antaranya, kenapa rekat yang pertama, terutama duhur sama asar itu di, diperlama oleh Rasulullah. Bahkan rekat eh, satu dua itu lebih lama daripada tiga empat. Hikmahnya agar orang-orang yang sekarang ini ada keterlambatan bisa mendapatkan suatu jamaah. Berarti di sini hikmahnya juga sama. Eh, diharapkan orang-orang yang mungkin ada kesibukan entah itu kalau subuh mungkin harus mandi junub atau keterlambatan di dalam tidur itu masih bisa mendapatkan sholatul jamaah fadilah jamaah walaupun kalau seandainya dia tidak mendapatkan sholatul jamaah bersama imam dia itu mau mengejar dapat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thumma kharaja ila al-masjid fawajada nasa qad sallu eh, Barang siapa yang wudhu kemudian keluar ke masjid lalu mendapati orang telah sholat, karena zaman eh, sahibu dia seperti orang yang telah menyaksikan dan sholat. La yang min ujurihi syai'a tidak kurang sama sekali dari pahala yang dia dapatkan. Karena keajriman sholat au la yaqusu min ujurihi syai'a. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang hadir dan orang yang sholat tidak kurang sama sekali. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dengan demikian hikmah besar yang bisa kita ambil dari sini ya dari hadis yang tadi kita kita ambil maknanya ibrah sebagai i'tibar maka Barang siapa yang azan tidak memberikan kesempatan orang untuk mendengarkan azan itu dengan baik sehingga dianjurkan untuk pelan-pelan ya. Tidak uh, seperti komat. Dan yang keduanya, hendaknya antara azan dan komat itu ada jeda. Pertama memberikan kesempatan orang-orang untuk eh, hadir ke masjid dan yang keduanya orang yang terlambat masih menemukan suatu jamaah dan tidak kalah pentingnya memberikan kesempatan orang untuk sholat rawatib dan sholat yang lainnya dan melakukan aktivitas sunnah-sunnah antara azan dan qamat di antara da doa eh, eh, da'watun ada doa yang tidak ditolak oleh Allah antara azan dan qamat dan nanti di akhir daripada pembahasan azan ini kita sampaikan itu hadis dan Rasulullah juga mengatakan mahbain kulli adhanain salatun. Antara kedua ada maksudnya qoma ada dan qomat itu selalu ada salat. Maka di sini sangat eh, kita apa namanya sayangkan gitu ya kalau sampai sunnah-sunnah ini akhirnya mati karena dilazimkan pokoknya langsung setelah azan komat setelah azan langsung komat Allahu alam bisawab nah sekarang kayaknya kita perlu membahas hadis yang ke nomor 211 tadi. Hadis yang sahih. Inilah inti daripada pertemuan kita. Kita mendapatkan dua hadis. Yang satunya ba'if. Sudah saya jelaskan tentang masalah takhrijul hadis dan sekaligus ta'yin darajatul hadis. Setelah takhrij ada suatu kepentingan berikutnya yaitu menetapkan derajat hadis. Karena mentakhrij hadis tidak dilanjutkan tentang uh, jadi mentahrif hadis tidak dilanjutkan dengan menetapkan darajatul hadis sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Mas'ud Al-Albani ibarat orang yang wudu tidak dilanjutkan dengan sholat. Nah hadis yang kedua itu sebelah ini wa an Malik ibn al-Qawairi. Dari Malik ibn al-Qawairi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ Sebetulnya hadis ini panjang yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Qurra dia adalah pelaku di antara kaumnya <clears throat> setelah Bakar pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar agama. Inilah para pendengar sekalian bahwa al ilmu buta walayatni, Ilmu itu didatangi, aslinya tidak datang. Namun eh, terkadang kita karena tidak semua orang ini faham akan pentingnya ilmu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah menghadapi orang-orang yang kurang kurang Islam macamnya, mana dalilnya? Ini menunjukkan orang tidak memahami sunnah. Kenapa anda kajian rutin? Ini juga tidak memahami sunnah. Karena Abdullah ibn Mas'ud sendiri juga telah menetapkan setiap hari Kamis melakukan ta'lim. Begitu juga Rasulullah SAW ketika diminta oleh kaum wanita untuk taklim di salah satu rumah sahabat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan wanita-wanita itu dan ini mana ibnu Khuwailid telah melakukan daurah selama 20 hari 20 malam yang mengisi Rasulullah langsung Di antara akhlak yang paling menonjol Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diketahui oleh semua sahabat dan ini harus kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun adalah rahimah. Sayang Jangan sekarang ini menjadi orang itu apa namanya eh, keras kepala, ya susah diajak untuk kompromi dan maunya tuh mengerti kurang bisa mengerti kepentingan orang lain. Ini nggak benar. Coba mendengar sekalian kerahimannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Badui, kepada mereka-mereka yang membutuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bahkan subhanallah sampai seorang nabi itu berdoa Allah ini wa Muhammad wa la tarhamni ma'ana wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku bersama Muhammad saja. Jangan kau rahmati yang punya selain saya. Ini ketersentuhan. Ini yang dipesan oleh Allah diamalkan oleh Rasulullah walaupun tafadban dan qalbi dan min haulik kalau kamu itu keras hati keras kepala kasar maka orang akan melarikan diri dari kamu coba bayangkan pendengar sekalian kalau sekarang ini uh, muamalah yang kita berikan kepada manusia seperti yang telah disyaratkan oleh Rasulullah laisa minna man lam yusfir kabirana wa lam yarham saghirana barang siapa yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda maka bukan termasuk golonganku Ya kalau sekarang yang tua minta dihormati dan minta dihormati tolong dong sekarang yang muda yang tua juga menghormati menyayangi membelas kasihi dan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Ya, ini biasanya ada pada sebagian orang tua dengan anak yang terjadi kesenjangan kesenjangan komunikasi atau mungkin terjadi disharmonika sehingga orang tua mau meminta dimengerti dan minta difahami serta minta dihormati dan anaknya juga tidak ada ibunya maunya disayang dan kurang kasih sayang orang tuanya kurang perhatian masih masing menuntut haknya coba kalau kita sekarang berpindah keluar dan mencoba untuk mengalihkan satu e, prinsip kenapa kita tidak mencoba untuk menuntut Atau e, apa memberikan bukan menuntut bukan apa yang sudah diberikan orang tua kepada saya sebagai anak. Tapi anak ini harusnya sekali kami bahkan harus apa yang sudah saya berikan ke orang tua. Kan gitu? Begitu juga sebagai orang tua jangan selalu apa yang telah diberikan anak kepada saya. Harusnya orang tua berprinsip apa yang sudah aku berikan kepada anak. Oh, masya Allah. Begitu juga hubungan sosial antara tua dengan muda, antara teman. Jangan sekali-kali apa yang sudah diberikan ke saya, tetapi apa yang sudah saya bisa berikan kepada mereka, kepada teman saya, kepada kolega saya, kepada customer saya, kepada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan sampai kepada pembantu. Coba sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ما ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ولا imra'atan wala Rasulullah tidak pernah memukul pembantu per, uh, istrinya dan juga tidak pernah memukul hewan illa yujahida fi sabilillah kecuali dia di jalan Allah. Inilah kemuliaan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bukan hanya dia yang menyampaikan saya Rasul tapi tidak diakui oleh orang sekitarnya. Ini aku menjadi suatu saksi hidup bahwa itu orang baik. Maka kenapa Allah mengatakan Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin. Dan juga maka Allah kita diberikan suatu apa namanya eh, kesaksian jujur amanah itu bukan kita yang ngobrol sama sini tetapi orang sekitar kita inilah betul-betul orang hebat Inilah betul-betul orang sempurna yaitu Rasulullah. Jangan sampai orang lain itu takut sama kita karena keburukan kita, bukan karena kebaikan kita. Ada sebagian orang menjadi kunci kebaikan, kata Rasulullah. Tapi ada sebagian orang menjadi kunci-kunci kebaikan, eh keburukan. Naudzubillah. Yang selanjutnya rafiqan. Masya Allah, rafiq merupakan sifat utama Rasulullah saw Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan kepada umatnya, terutama dai. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rizqa yakunu fi illa zana, wa zau min shayin illa shah." Sesungguhnya membutuhkan di dalam ada di dalam sesuatu kecuali pasti menghiasinya dan tidaklah ditarik pada sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan ketika ada orang yang Yahudi mengucapkan salam Assalamu alaikum. Aisyah menjawab Waalaikumsalam. Maka Rasulullah memberikan satu arahan makhluk ya Aisyah. Apa kata Aisyah ya Rasulullah? Apakah kamu tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan? Balasan Rasulullah apa kamu tidak mendengar yang saya ucapkan wahai Aisyah? Inna Allah rafiqun yuhibbur Sesungguhnya Allah itu mahal lemah lembut, mencintai kelembutan dan kelembutan itu sangat ditekankan kepada seorang dai sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Musa Alaihissalam fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut mudah-mudahan Fir'aun itu sadar atau takut dan uh, perbuatannya Sufyan as sawri sebaik berilmu sebelum berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar dan lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar tentang amar ma'ruf nahi mungkar falamma dilanjutkan komentarnya Malik Ibnu Fawairi tentang daurah beliau selama 20 hari 20 malam bersama Rasulullah SAW falamma ila ahlina ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kerinduan kami kepada keluarga kami, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat faham dan sangat memahami mad'u. Dan ini dituntut seorang dai itu harus memahami mad'u, orang yang didakwai, kondisi halnya, kondisi realita kehidupannya, ya. Tapi juga bukan berarti terus menjadi beban Rasulullah tidak Artinya, minimal Rasulullah SAW bisa mengatur strategi dakwahnya. Begitu juga kita kenali awal jamaah. Tingkatan-tingkatan sosial, tingkatan-tingkatan pendidikan, dan juga tabiat ibarat kita lingkungan itu kita gambarkan demografinya dalam rangka untuk keplingan dakwah dan di dalam rangka untuk mengatur strategi dakwah karena pada akhirnya ajaklah orang itu bicara sesuai dengan kadar sesuai dengan kadar pemahamannya. Dakwah kita kepada karyawan beda lagi dengan mahasiswa, karyawan pun beda lagi pabrik dengan pegawai negeri, kita ke kampung dengan ke kota beda lagi, kepada pekerja kasar mungkin kuli batu beda lagi dengan mereka yang kerja di kantor. Ini semuanya ibarat rendah kalau orang dokter itu menganggap pasien itu sama, penyakitnya sama, diagnosisnya sama, obatnya sama, hancur ini ilmu kedokteran. Coba bayangkan bagaimana seorang dokter yang sangat aktif dan sangat apa namanya uh, bagus serta hakim bijak dan mengetahui kondisi itu si pasien setiap pasien dilayani sesuai dengan tabiat watak dan juga latar belakang sosialnya Makanya di antara ada yang memperlakukan orang dengan lemah lembut, ada yang kasar, ada yang tegas, ada yang dikasih obatnya pun obat cuman eh, satu jenis, ada yang cuma dua jenis, ada masalah dari kedokteran dapat kesek obatnya, karena ini penyakitnya banyak. Nah inilah suatu hal yang harus difahami juga seorang dai yang mengobati rohani seseorang yang penyakitnya lebih berat, lebih baik, lebih kronis daripada badan. Kalau badan aja dibutuhkan satu diagnosa yang teliti, dibutuhkan apa namanya pengamatan penelitian yang akurat dan kehati-hatian di dalam memberikan satu resep, apalagi seorang uh, seorang apa namanya dai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falamma ra'a ila ahlina. Masya Allah. Rasulullah SAW mengamati banyak nih. Ini kalau buka disuruh pulang nüfusus. sehingga Jangan sampai menjadi orang yang bakhil, berinfak dengan ilmu. Karena orang yang bakhil adalah bakhil dengan ilmunya. Al-ihsan itu bisa mencakup harta. Al-ihsan bisa mencakup jabatan. Artinya punya jabatan, gunakan ihsan. Jangan jangan dalam semacam zuhud wara dibutuhkan kebersihan hati, kebersihan tingkah laku dari dosa. Karena dosa itu sangat penghambat daripada ilmu. Dan ilmu itu harus diamalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan. Makanya kewajiban kita terhadap agama adalah empat. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab usulul Salam pelajari. Yang ketiga SAW ma'min thalathatin fi badwin wala fi qaryatin la tuqamu fi musalla illa illa istahwada 'alim syaitan tidaklah ada tiga orang yang berada di pedesaan pelosok atau di mana saja eh, tidak ditegakkan sholat maka akan dikuasakan oleh syaitan dan dari sini juga kita bisa kuatkan idza fa'ida sholat, sholatu falyu'adzin lakum ahadukum hendaknya azan Wal ya'umukum akbar akbar. <clears throat> Hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling besar. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW maka siapapun walaupun sekarang orang tua itu dibolehkan wallahu alam bisawab nah eh, pendengar sekalian di dalam satu lafaz yang telah diturunkan oleh Imam Bukhari dari Ismail bin Ulayya dari Ayub Al-Ansari menjustis orang-orang yang malas ke masjid dengan alasan sekarang waktu belum masuk saya sholat di rumah mana ada subhanallah ya ini merupakan suatu keteledoran ini merupakan suatu kebanjilan dan anehnya telah dijelaskan lewat fatwa-fatwa para ulama data-data yang akurat dari ahlinya di mana Allah mengatakan fasalu ada dikri in kuntum tetap membantu tetap mengeras bahkan lebih kuat, lebih tidak tidak ilmiah dan lebih eh, tidak karu-karuan inilah eh, contoh di antara contoh manusia yang keras kepala manusia yang kasar dalam masalah-masalah yang aslinya adalah pergi di bawah ke arena ibtirah sehingga mengerukkan hati, mecah umat dan memikir satu kotak-kotak di dalam barisan umat dan ini harusnya dipahami daripada memberikan suatu wacana-wacana yang tidak penting. Akhirnya ikhtiraf muncul, perpecahan muncul, keruh hati muncul. Dan ini adalah bagian syaitan di antaranya hati Rasulullah SAW. Qad yamsha syaitan ayya'badahumul musallun walakin at-tahrif bainahum syaitan sudah malas putus asa membuat kita menyembah mereka menyembah dia tetapi mereka tidak akan malas untuk ngadu di antara kita. Takrij artinya berangkat dari munculnya istilah yang tidak berdasar kecuali pertama al-fasad, yang keduanya hubbul asa, yang ketiganya hubbud dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famakhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma al ilmu baghyan bainahum" ditafsir oleh Imam an Zamakhshari eh, di dalam Al-Katsar yang dimaksudkan bagian bainahum adalah maksud di antara mereka perebutan kekuasaan dan popularitas di tengah mereka dan sebut dunia di antara mereka. Inilah yang menghancurkan dakwah. Kalau sekarang dalilnya sama, ulamanya sama, kitabnya sama, bahkan kalau kita dorong juga bersama-sama. Kok sekarang tidak bisa ketemu? Apalagi unsurnya kalau tidak salah satu di antara tiga, mungkin juga tiga-tiganya. Nas'alullah al Semoga kita dijaga oleh Allah dari furqah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari menggunakan apa namanya mengutamakan akal kita yang itu merupakan suatu fitnah mendahulukan ajaran-ajaran ini hmm. di mana sampai-sampai beliau mengatakan ya akan terjadi suatu kefahaman Inilah yang semua kita ingin sampaikan lewat hadis mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Malik bin Khuwailid ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah pelajaran dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang dan jiwa yang tenang dengan Islam dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama bisa mengamalkan hadis yang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Uh, silahkan mungkin di antara pendengar sekalian ingin melayangkan baik langsung ataupun lewat via eh, lewat internet atau SMS silahkan eh, untuk eh, kita discuss menyoal masalah-masalah yang terkait dengan hadis dan juga mungkin eh, ada hal-hal yang terkait dengan korban karena uh, kita sudah sebentar lagi ya mungkin uh, berapa 10 hari lagi karena ru'yah telah didapat kemarin dan hari ini masuk tanggal 1 eh, tanggal 1 Dhul Hijjah yang tadi ya kita kalau memang sudah itu mau kurban ya nggak boleh motong ram, rambut kuku karena Rasulullah mengatakan idza raaitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum yubahi fala falyumsik an sya'rihi wa adfarihi jika di antara kalian sudah melihat hilal dzil hijjah dan ingin kurban hendaknya menahan tidak motong rambut tidak motong kuku Allah alam bisawab silakan Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari pembahasan materi yang disampaikan Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala. Dan kita akan buka sesi tanya jawab namun kita akan jeda sejenak ya dalam beberapa waktu kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana kita kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. أعوذ الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, dan bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam kajian mutiara hadis dalam kitab hadis bulughul maram narasumber kita malam ini Ustaz Zainal Abidin LC hafizahullah taala dan kita akan ke sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819 896543 kita angkat penelpon yang pertama Assalamualaikum Halo? Ya, Tadi terputus. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Kemudian sudah cukup banyak pesan singkat yang sudah masuk, kami akan pilih beberapa penanya dan kami mohon maaf bagi Anda mungkin yang tidak bisa kita ajukan. Dan kita angkat yang pertama di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dari China di Gunung Putri. Baik, agak jelas uh, di kelas suaranya Pak ya? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini saya mau minta diperjelas ini tadi masalah yang larangan motong kuku dan rambut di bulan. Hmm. Itu, itu, itu, Yang dijelasin apanya? yaitu larangan itunya sebelum ibadah kurban atau setelah masuk di tanggal satunya itu sudah. Ya, taib. cukup ya. Waalaikumsalam. Uh, pendengar sekalian, uh, yang dimaksud tidak boleh di sini adalah makruh. Dan larangan itu sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah bagi yang mau kurban. Tapi kalau yang enggak, yang enggak. Jadi terutamanya adalah eh, laki-lakinya, kepala keluarganya. Makanya kalau sekarang laki laki kurban, maka istrinya, anaknya nggak perlu ikut-ikutan, nggak motong rambut, nggak motong kuku, cukup suaminya aja. Dan tolong mencamkan juga bahwa kurban itu pada setiap kepala keluarga itu cukup satu. Ini berdasarkan hadis Al-Mukhaffif di mana tanya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW menjawab tentang udhiyah itu, Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan. Sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga setiap tahun punya uh, keharusan untuk menyembelih satu kurban. Dan ini dikuatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di mana beliau ketika ditanya tentang kurban beliau di zaman Rasulullah bahwa satu kambing cukup untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan kasih makan orang lain. Nah, satu kalimat yang harus kita catat dari beliau adalah thumma tabahan nasu Kemudian orang setelah itu bangga-banggaan seperti yang kamu lihat berarti lebih dari itu adalah bangga-banggaan, sombong-sombongan. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. <clears throat> Dengan demikian itu tata cara eh, di dalam berkurban eh, yang kesalahan banyak masyarakat di mana suaminya nyembelih sendiri, istrinya nyembelih sendiri, anaknya nyembelih sendiri, ini jelas nggak benar. Ya, menyelisih sunnah karena Rasulullah SAW punya an, punya anak juga punya istri sembilan. Setiap tahun itu kurban cuma dua. Itu pun satu untuk diri dan keluarganya. Yang satunya ditujukan kepada umatnya. Kalau seandainya itu merupakan suatu sunnah. Minimal Rasulullah itu setahun itu sepuluh. Kan dirinya satu sama istrinya sembilan. Belum anaknya, belum cucunya. E, itu kan dengan demikian cukup satu saja. Allah anam. Baik, demikian pertanyaan dan jawaban yang juga merupakan jawaban beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Demikian jawaban dari Ustaz dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo dengan siapa di mana? Taufik dari Gunung Putri. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan insya Allah Ana ada niatan ya untuk itu. Mm-hmm. Kan habis motong kuku. Iya. yeah, <laughs> gimana nih Tat nih? Kemudian yang kedua nih Tat masalah hmm uh, waktu sholat ya. Mm-hmm. Uh, akhir-akhir ini nih banyak sekali yang mempermasalahkan tentang waktu sholat subuh. Iya. Yeah. Ini gimana Tat? Apakah kemarin-kemarin? Uh, eh, enggak, Tat. Aduh, ini iya, untuk ulangi lagi nih, <laughs> Mungkin yeah. sedikit aja dikupas saja. Ya? Iya, heeh. Ya, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Iya, <clears throat> siapa yang ingin kurban dan tidak tahu memotong kuku ya namanya nggak tahu nggak ada masalah karena Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na kalau orang lupa aslinya tahu aja dimaafkan apalagi nggak tahu sama sekali orang lupa itu kan aslinya tahu jadi kemudian nggak sadar kan gitu itu aja dimaafkan oleh Allah apalagi nggak tahu sama sekali nah tentang masalah waktu bahwa waktu yang berjalan sekarang ini menurut para ulama di antaranya adalah Syekh bin Bas, Syekh Jadul Haq salah seorang ulama Al-Azhar, Syekh Fauzan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan juga pakar-pakar luar negeri dan dalam negeri dari kalangan ahlul hisab dan juga falak bahwa waktu yang sekarang ini sudah benar. Ya, kalau seandainya ada maju itu pun tidak lebih daripada 20 menit. Ya paling lima menit mundur maju itu relatif karena apa? Karena masalah penetapan jadwal itu dasarnya adalah kira-kira. Dan masalah lima sepuluh menit itu bukan suatu hal yang signifikan karena ah, apa hadirin sekali? Ini ikhwah sekalian, karena pada akhirnya seperti yang ditegaskan oleh muridnya Syekh Utsaimin eh, bahwa tidak ada satupun mata telanjang sanggup mengetahui awal daripada fajar itu. Jadi kira-kira, ya kira-kira munculnya ya inilah kurang lebih eh, maju mundur 5 menit. Dengan demikian yang menjadi permasalahan kalau sampai 20, 25 bahkan ada Ustadz Solo itu sampai 40 wah ini udah keterlaluan ini udah siang tuh kalau sahur terus repot itu ini madhabnya orang apa pengen ini eh, takut kelaparan kalau puasa itu ya wallahu a'lam bishawab Baik, demikian uh, Bapak Taufik di Gunung Putri kita angkat kembali satu penelpon kembali sebelum dari pesan singkat di 0218236543. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Muari di Bubur. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah. Ustaz saya mau nanya hmm. nih eh, uh, apa namanya? Pengennya kurban gitu tapi hmm. masih banyak utang. Ya udah tapi saya yeah. punya simpenan kayak berupa cincin itu uh, sama berapa gram tuh? kira-kira 3 gram terus hmm. sama anting gitu saya pengennya hmm. dijual gitu uh, maksudnya itu baik apa maksud saya enggak kan? sekarang butuhnya per bulan apa iya, per apa? Tanggungan per bulan gitu, Ustaz. Hmm, makanya jangan numpuk kredit. <laughs> hmm, hmm, ya? Iya, ya, minta uh, apa namanya? Saran ya. Sarannya ya. Terima Oke, kasih, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pendengar sekalian, uh, ikhwani wa akhwati fillah. Barang siapa yang tidak mampu, tidak usah memaksakan. Karena ada hadis mauquf dari Abu Hurairah yang bunyinya man wajada sa'atan barang siapa yang mendapati keleluasaan harta falam yudahi, fala yaqrabanna musallana tidak berkurban maka jangan dekat-dekat musola saya. Berarti di sini man wajada sah Sa'ah itu saat bisa menunaikan uh, kebutuhan primer termasuk utang. Dan perlu diketahui bahwa kurban itu adalah sunnah. Utang itu dibayar wajib. Dan dalam kaidah putih, utang itu yang didahulukan daripada yang wajib. Nah tentang adanya satu keinginan. Eh, maaf. Uh, uh, wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah itu ya wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah tapi kalau ibu tadi bisa menjual cincin itu lebih baik karena tadi 3 gram udah dapat tuh insya Allah kambing ya udah dapat kalau memang eh, mau kalau enggak juga namanya aja sunnah muakada ya kalau bisa dijual itu lebih utama insya Allah diganti oleh Allah cincinnya 6 gram nanti insya Allah Allah anam Baik, oh, demikian jawabannya dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Berkenaan dengan kurban saat yang cukup yeah. banyak, apakah ada doa tertentu dalam penyembelihan hewan kurban dan apakah ada akad untuk kurban saat jazakallah khair? Pertama, tidak ada akad kecuali wakalah kalau memang diwakilkan. Dan itu cukup saya wakilkan kurban ini kepada Anda di kampung di ini Adapun doa Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadhi anni wa an ahli baiti seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah untuk menghalalkan sembilan Allahu Akbar sebagai suatu eh, apa namanya ajaran yang dianjurkan Rasulullah ketika nyembelih kurban Allahumma hadi anni wa an ahli baiti ya Allah ini kurban saya atas nama saya untuk saya dan keluarga saya baik yang hidup dan yang mati kalau begitu tidak perlu yang mati itu dikurbankan maksudnya disembelihkan kurban ini tentang masalah uh, soal uh, apakah ada akad apakah juga doa yaitu ya wallahu a'lam Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dan masih sama berkenaan dengan bulan Zulhijjah Ustaz. Mm -hmm. Ibadah saum pada bulan ini um, mana saja yang merupakan keutamaan yang besar yang harus kita yang tidak kita lewatkan Ustaz? Iya, di dalam hadis Rasulullah yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi min hadhihi al-ayyam al-ashr." وقيل من جهاد ولا الجهاد قال ولا fisabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min darika bisyai'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu ada hari-hari yang amal soleh. Berarti di sini apa saja amal soleh? Dari mulai mungkin saum, sholat, zakat, maaf, sedekah, infak, eh, termasuk dikir, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Terutama pada waktu Arafahnya karena Rasulullah mengatakan afdalu yaum yaum Arafah wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyun subhan la ilaha illallah wa la syarika la. lahu ala qadir. Jadi hari yang paling utama adalah hari Arafah dan sesuatu yang paling bagus saya baca dan dibaca para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Adapun puasa yang ditekankan adalah Arafah, sudah tidak ada lagi. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang lalu dan yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya bagaimana uh, belum dilakukan sudah diampuni. Lah ini dijawab oleh Imam Al-Mawardi sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam uh, Al-Hafidh dalam Fathul Barinya maksudnya orang itu terjaga, terlindungi selama satu tahun ini tidak berbuat dosa atau kalau seandainya dia berbuat dosa jatuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Ini kalau puasanya diterima, makanya jangan pede dulu. Kan kita nggak tahu puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Dengan demikian, hendaknya hal-hal seperti ini menjadi motivasi, penyemangat, bukan malah kita semakin sombong dengan amal kita sehingga tidak melakukan amal soleh setelah itu. Wallahu a'lam. Baik, Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan uh, bab yang kita bahas adan yeah. dan komat di sini sampaikan apakah seorang akhwat salat yang uh, yang salat di rumah sendirian hmm. memiliki kewajiban juga untuk adan dan komat Pertanyaan yang kedua, uh, bagaimana ketika kita komat kemudian dengan lafaz Allah Akbar satu kali saja kalau khair. Uh, perlu diketahui menurut pendapat yang sahih wanita itu tidak punya azan dan tidak punya komat. Baik sholat sendirian atau jamaah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh-boleh saja. Tapi yang rojeh sebaiknya wanita itu tidak azan tidak komat. Langsung sholat aja tentang masalah apa tadi? Uh, eh, yang uh, eh, wallah alam itu ada tapi salah faham. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adan uh, eh, amar Rasulullah sallallahu Bilal fi fil adan wa yutir fil qama. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menggenapkan Adan mengganjilkan komat. Itu kalau ganjil itu satu salah, ganjil itu dua. Karena uh, empat ini dihitung dua oleh karena itu Imam Nawawi menyarankan Allah Akbar, Allah Akbar itu satu nafas, dihitung satu. Allah Akbar, Allah Akbar satu sehingga itu Allah Akbar, Allah Akbar itu satu, satu nafas. Walaupun dua kalimat. Kalau ada yang memahami satu kalimat eh sakwitir itu satu kalimat Allahu Akbar, asyhadu alla ini jelas eh, pendapat yang syar, ya, yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna karena apa? Genapnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar itu genap. Jadi ganjilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar satu. Itu ganjilnya. Itu ganjil maknanya satu nafas itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian eh, jawaban yang disampaikan Ustaz Zainal. Kita angkat kembali untuk tiga penelpon yang kedua. Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini atau yang berkaitan dengan kurban, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Baik, tafadhol. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Ya, kami sampaikan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan kami harap pertanyaan dengan jelas dan singkat disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Dari Yazid di Bogor. Ya, silakan Pak mau nanya Ustaz ya, yeah, kalau kurban uh -uh. tapi yang motong itu kebetulan Ustaz yang apa uh, sering menjalankan bid'ah itu gimana uh, uh, uh, udah cukup gitu Ya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam ini nanti berentet pembahasannya sembilan ahli bid'ah itu halal atau haram itu cabangnya ke sana perlu diketahui ahli bid'ah ini ada dua macam ahli bid'ah yang melakukan kebid'ahan yang mukafiroh menyebabkan dia kafir. Uh, hal inilah uh, yang menyebabkan sembelihannya itu tidak halal dan tidak boleh kita makan. Adapun sekarang bid'ah yang melakukan kebid'ahan yang ghairu mukafiroh tidak mengkafirkan, maka sembelahnya halal sebagaimana juga sholat di belakangnya boleh. Dan termasuk juga apa namanya ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang lainnya itu ya kalau ghairu mukaffirah makanya uh, eh, Al Hasan Al Basri pernah ditanya salat di belakang ahli bid'ah maka beliau menjawab salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu salatlah bersamanya bid'ah yang nanggung dia wallahu alam bisawab Tapi demikian, eh, Bapak kita angkat kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 6543 Silahkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Eh, dengan siapa umur di mana? Ini Delima di Depok. Silahkan. Ya, Depok. Ya, silahkan Ibu Depok. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Silahkan. Hmm, eh, tanggal 1 Juli hari 9 kan dianjurkan puasa ya. Hmm. Hmm, tanggal apa? 1 sampai 9 ya. Iya, kata siapa tuh? uh, bagus buat puasa kan katanya banyak orang. Hmm, katanya ya, kalau gitu katanya ya. Oke. Okay. Eh, uh, terus kalau hari Sabtu tetap boleh nggak gitu? Iya. Iya, itu saja. yang kedua, hmm. uh, gini mau minta saran. Hmm. Uh, bentar lagi kan saya mau kumpul bareng keluarga kebetulan kalau saya tuh hobi banget bikin acara seperti yasinan, syukuran gitu. Hmm. Besok kalau saya pulang juga ya katanya mau bikin acara yasinan plus syukuran. Hmm. Kalau saya membantu keluarga tuh itu kan acaranya nggak boleh. Yeah. Tapi kalau nggak membantu itu dapat satu yang sangat negatif. Hmm. Jadi kira-kira yang baik bagaimana? Yeah. Ya, hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam uh, perlu diketahui soal masalah apa yang pertama tadi ya syukuran eh, Fonsat, uh, eh, puasa satu sampai dengan sembilan oh iya uh, sebetulnya itu ada sebagian ulama memahami seperti itu karena Rasulullah SAW sumul ashar Rasulullah puasa sepuluh tapi kalau kita lihat kan nggak mungkin karena tanggal sepuluh itu juga apa namanya uh, hari raya kalau tanggal 1 sampai 10 e, eh, jelas enggak. Tanggal 1 sampai 9 bukan asyr. Oleh karena itu wallahu alam bisawab lebih baiknya puasa yang sudah disunahkan puasa. Puasa yang dianjurkan puasa seperti Senin, Kamis dan yang lainnya. Adapun yang sangat ditekankan adalah puasa Arafah dan besok ini eh, apa namanya uh, jatuh hari Kamis. Tentang masalah puasa Sabtu, ini masalah ikhtilaf di antara ulama, ya. Uh, ini masalah ikhtilaf di antara ulama, ya. Saya ingin tegaskan bahwa puasa Sabtu kalau digandeng dengan puasa lain tidak ada masalah. Dalilnya diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sama yaumal Jum'ah fal yusum qablahu atau ba'dahu." Barang siapa yang puasa di Jumat, hendaknya puasa sebelumnya, hari Kamis, sesudahnya, Sabtu, oh, berarti boleh. Asalkan ada di double dan Ummu Salamah juga berkomentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa Sabtu dan Ahad dan masih banyak hadis-hadis di antaranya hadis Juwairiyah di mana dia masuk beliau Rasulullah ke rumah Juwairiyah hadis ini ada di dalam uh, Bukhari dan Muslim di mana ketika dia temui dalam keadaan puasa, maka Rasulullah menanyakan, "Apakah kamu kemarin puasa?" Tidak. Apakah kamu besokin puasa? Tidak. Kalau gitu batalkan. Berarti kalau seandainya Juwairiyah itu puasa hari Kamis atau Sabtu, Jumatnya dibolehkan. Dengan demikian, barang siapa yang puasa umpamanya tiga hari setiap bulan itu, ya jatuhnya itu ayamul bed, Jumat, Sabtu, Ahad. Silahkan atau jatuhnya Rebu, Kemis, Jumat silahkan atau Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu, Ahad, Senin silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang kedua, Seth, pertanyaan dari ibu tadi. Iya. Yeah, Saran dan nasihat berkenan. Oh, ya, ini memang paling susah. Ya, saran saya ibu oh, untuk ndablek didik ini ya. Jadi jangan terlalu ngurusin omongan orang itu aja, Bu. Saya itu cuma bisa melakukan itu kalau pulang kampung Lamongan itu. Jadi yang bisa saya lakukan itu yes menerapkan ilmu rotok ndablok didik yes, itu aja karena akhirnya kita itu cari-cari repot. Kalau kita cari jawaban-jawabannya itu ya susah nanti belum tentu ibu bisa terapkan. Karena pada akhirnya orang itu kalau sudah yakin apapun resikonya insya Allah mantap. Eh, ya kalau udah pulang terus pas acara itu ya ditinggal eh, kemana gitu ada kepentingan itu uh, umpamanya kalau malam yang nginep di hotel kali ya atau mungkin silaturahmi ke rumah temen yang paling bagus sih nggak datang uh, datang sebelumnya atau sesudahnya acara itu udah paling bagus jadi tidak memutuskan silaturahmi karena tetap masih datang tapi tidak membenarkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi karena pada hari hanya enggak datang. Itu aja saran saya enggak ada lagi. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bu jawaban dari Ustaz dan kita angkat kembali pertanyaan yang kedua di line telepon 0218236543. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak ya. Martono di Sunter. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kemarin hari Jumat itu uh, dengar uh, eh, khotbahnya seorang imam yang mm -hmm. yang menjelaskan mengenai hadis uh, tentang hewan kurban yang isinya itu begini Ustaz. Nah, iya. Tiap tetes darah hewan kurban hmm, itu saksi. akan menjadi sepuluh malaikat yang hmm. ber, eh, terus menerus sampai hari kiamat untuk hmm. hmm. si pengorban itu. Iya. Nah, bagaimana kedudukan hadis ini Ustaz? Mohon ya. penjelasannya. Iya. Ada dalam kitab uh, Durratun Nasihin. Dan jelas hadis itu nggak ada asal usulnya dan susah untuk ditelusuri sanatnya. Oleh karena itu e, memang cenderung hadis-hadis fadail itu menggigit hati orang dan perasaan orang. Maka mereka senang dan tidak memperdulikan keabsahannya. Oleh karena itu, e, saya sarankan untuk tidak mempercayainya. Apalagi ada satu hal satu nggak tahu juga asal usulnya nanti uh, kurban itu akan menjadi kendaraan si pengorban itu ketika meniti sirat yaitu ya, yang repot nanti kurbannya anak SD di yang satu kampung ratus orang itu nanti piye ini kan gitu nah ini nanti repot <laughs> itu kan ya nah, ini dengan demikian tidak benar itu ya Allah alam bisawab Iya, demikian jawabannya dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Dengan Hakim Tangerang Ustaz. Iya, ya. Iya. Masya Allah ini lain provinsi apa nanti masuk ke sini? <laughs> Alhamdulillah Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Gimana Mas? Siap Mas. Ustaz, kan kalau kurban sapi itu perbandingannya dengan eh, kambing tujuh ekor ya Ustaz ya? Iya betul. Ah, tadi kan kalau kita berkorban satu orang hmm. itu untuk satu ekor kambing kepala Iya keluarga. betul. Lalu kalau kita korban sapi, berarti apakah itu perbandingannya tetap satu untuk kepala satu keluarga atau ah, dibagi penting. pada yang enam yang lain Ustaz? Iya betul betul. Dan betul. juga satu saat eh, tata cara pemotongan hewan kurban, mm -hmm. lalu pemanfaat pemanfaatan hewan kurban itu sendiri. Iya, oke. Okay. Karena biasanya yang agak sulitan antar kepala, mm -hmm. terus dengan kulit mm -hmm. dan upah biasanya upahnya yeah. itu secara tidak tertulis, tak ada kebiasaan mm -hmm. itu uh, milik panitia. Bukan untuk panitia, karena kulitnya itu untuk yang motong itu, Ustaz. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, mohon penjelasan, Ustaz. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, eh, yang pertama tadi soal apa ya? Yang pertama berkenaan dengan korban sapi. Oh ya, ha, betul mas. Uh, uh, seperti riwayat Ibnu Abbas, di mana kami pernah uh, beridul adha dalam keadaan safar sehingga kami kami menyembelih sapi untuk tujuh orang dan unta untuk tujuh orang. Dan orang ini maksudnya masing-masing kepala kakak. Oleh karena itu barang siapa yang sekarang ini dengan kambing satu silahkan atau menggunakan tujuh kakak dengan satu sapi silahkan. Ya. Tentang masalah tata caranya eh, menyembelih eh, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah inna Allah kadzabal ihsan ala kulli syaih Fa idza dzabhtum fa ahsinu Usahakan dengan cara yang terbaik menyembelih dan jangan ditunjukkan ke temannya ketika disembelih. Itu biasanya kasihan Kemudian saat membaginya sepertiga untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk disodakohkan, sepertiga untuk dihadiahkan atau disimpan, itu silahkan. Karena Rasulullah mengatakan, Kulu waddakhiru watasoddaku. Ya, makanlah, simpanlah dan sedekahkan. Dalam lafad lain, wa Makanlah, berarti berikan makan ke orang lain biasi, berarti nggak kenal fakir miskin siapa aja. Dan termasuk, kalau konteksnya hadiah kita boleh hadiahkan kepada uh, orang kafir Beda dengan zakat, beda dengan uh, zakat mal atau zakat fitrah karena itu memang khas lima sakinil muslimin kecuali muallaf sebagaimana telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Asia satu syariah muallaf itu imma kafiran atau muslimah. Boleh. Nah, soal kaitan ini nih pelik nih. Makanya saya sarankan kurban itu jangan dibawa ke masjid. Pertama, ngotori bau masjid. Pertama uh, Rasul nggak pernah korban di masjid itu pertama. Keduanya nanti bau bau minimal dalam jarak beberapa hari itu masjid bau kambing. Lah kalau man akala suman au basolan fala yaqrabanna musallana. Musallana. Barang siapa makan bawang putih bau merah deket-deket musola saya, lah malah kambing. Lah kalau saya tanya mana yang lebih baik kambing tua dengan bawang putih sekilo? ya otomatis tanggung dan nggak ada orang ceritanya makan bawang putih sekilo sekali itu kecuali kuda lumping dengan demikian hendaknya kita ratakan QR di masing-masing rumah nyembelih satu satu satu ya kalau memang gitu ngumpul dengan dua tiga tangga sehingga pemerataan bagi fakir miskin itu jadi enak dan syiar itu merata ya menggema dan tidak kalah pentingnya cepat jadi kalau masing-masing paling lambat sebelah sudah selesai. Kalau dikumpulin kadang sampai jam 3, kadang sampai maghrib nggak kena-kena belum lagi baginya susah. Ngapain susah-susah? Jangan sampai menyusahkan ya. Oleh karena itu kembali ke bukan aslinya. Atau kalau dulu Rasulullah SAW uh, eh, apa namanya uh, di tempat musola ya al madbah wal manharifu musola yaitu tempat lapangan yang luas untuk sholat itu ya Allah alam besok. Dan tentang masalah obah pemanfaatan ya, pemanfaatan. Emang kadang-kadang uh, eh, disinilah kalau ngumpul di masjid ya belum belum uh, dis, uh, diselesaikan mengetahui yang punya itu kepalanya sudah habis atau hilang ya kepalanya udah pergi ya masa kepala eh, kambing tanpa kepala katanya nah kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti mungkin terjadi kisruh sama pemiliknya anak kan pengen paham masa kaki kambing saya udah nggak ada ada itu marah-marah dia dan kemudian Eh, yang menjadi permasalahan ada kesepakatan yang tidak berbunyi bahwa yang namanya kulit itu menjadi hak penyembelih. Nah ini kita dudukkan apakah itu sebagai hewan atau sebagai apa? Kalau upah jelas tidak dibolehkan berdasarkan hadis Ali, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW menyembelih eh, apa namanya menyembelih dan mengangkat al jazar dan tidak boleh mengatakan dari tetelan dari kepada al jazar sama sekali. Kenapa tidak boleh? Karena itu kan pemindahan dari kepemilikan kepada kepemilikan satu kepada orang lain. Sementara kalau kambing itu sudah kita kurban, kita hadiahkan kepada Allah. Kalau masih kita ambil kulitnya untuk berarti di sini masih kita nilai kepemilikan kita untuk berikan ke orang lain. Berarti kita kurban tanpa kulit. Lah ini bahaya kurban tanpa kulit ya. <laughs> kamu kambingnya kagak pakai jaket, Nah inilah dengan demikian tidak sahnya di situ. Walhasil kalau mau ngupah ya duit saja Kalau mau ngasih hadiah diberitahu pak ini hadiah Upahnya sudah Dan hadiah itu bisa ya bisa enggak Artinya kadang dikasih kadang enggak Kalau sudah ada kelaziman Kepala amat kaki, kaki kekil itu dan kulitnya milik penyembelih Berarti itu opah Dan ini tidak dibolehkan Ada pun orang yang memberikan hadiah Baik berupa kulit dan yang lainnya dijual nggak ada masalah karena ketika dia biarkan itu statusnya di peng, orang yang diberi hadiah itu sudah tidak hewan kurban lagi, silahkan dijual. Dan yang menjual bukan pemiliknya, karena sudah sempurna diberikan kepada Allah, kemudian dibagi-bagikan, jangankan kulitnya. Kalau seandainya ya sebagai seorang miskin umpamanya, dikasih banyak orang sampai masuk Allah setengah kintal daging yang otomatis saya berikan ke orang boleh, kibah boleh, dia boleh, kita juga boleh, nggak ada masalah. Karena ketika saya pegang ini sudah menjadi daging biasa statusnya, bukan kurban lagi. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Baik, saya satu pertanyaan pesan singkat mungkin kita ya, lihat. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hmm. Asal berkenaan dengan syubhat yang menyatakan bahwa tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan bahwa Islam telah sempurna. Ya. Ayat tersebut diturunkan uh, atau disebut sebagai ayat makiyah dan masih turun ayat-ayat yang lainnya. Hmm. Kalau dikatakan Islam sudah sempurna, kenapa masih turun ayat yang lainnya? Bagaimana menanggapi subah tersebut? Pertama, ini orang perlu pemahamannya tentang asbabun nuzul. Karena pembagian ayat makiyah, makiyah itu bukan dilihat dari sisi turunnya, tetapi dari sisi fasenya. Maka madanya ialah semua ayat dan surat yang turun setelah hijrah Rasulullah walaupun turunnya di tengah jalan. Bahkan ada tuh oh, apa namanya ayat yang mungkin nggak di Mekah, nggak di Medina, di tengah jalan proses jihad pergi seperti al diturunkan Kan dia di Mekah, eh, tidak di Medina. Tapi turun setelah itu dan menurut uh, apa namanya uh, Abdullah bin Abbas bahwa setelah Al-Maidah itu tidak ada surat lagi. Aisyah juga mengatakan begitu dengan demikian eh, apa uh, sudah final sudah terakhir dan mengucapkan maksudnya al-yauma akmaltu lakum setelah itu kecuali ayat cuma penegasan kalau seandainya ada turun tidak ada hukum baru, tidak ada masalah baru, yang hanya ada adalah penegasan. Dan di antara ulama mengatakan di antara surat yang paling akhir turun adalah Surat Al-Baqarah itu dan ini tidak ada undang apa dalam mencari eh, penegasan. Oleh karena itu al atau al lakum turun akhir dari sisi hukum membawa baru ada akhir sekali adalah al yauma fataku yang turja'una fi ilallah dan seterusnya itu ya. Allah alam bisawab. Ini untuk membantah tentang masalah syubhat tersebut ya. Demikian. Saya bermanfaat. Ya. Eh, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ya saya uh, tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan juga mungkin keinginan-keinginan jamaah ingin untuk menanyakan lewat via telepon, makanya Insya Allah hal-hal yang seperti ini kita akan kristalkan, kentalkan lagi di kajian-kajian yang lebih mendalam seperti kajian di Amar Ma'ruf setiap hari Ahad uh, asar ya setiap asar hari Ahad di Amar Ma'ruf bulak kapal di Bekasi Timur itu kita di sana uh, bahas kupas tentang masalah-masalah yang aktual yang urgent dan lebih mendalam insya Allah demikian mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang telah saya sampaikan intinya pada malam hari ini bahwa azab merupakan suatu keharusan dan fardu kifayah dan tidak boleh ditelantarkan dan adzan itu memiliki satu tata cara dan diberikan jeda antara adzan dan qomat itu merupakan suatu hal yang uh, sangat baik dan maslahat untuk kepentingan jamaah dan ibadah-ibadah yang antara adzan dan qomat itu punya peluang insyaallah Demikian uh, akhirul kalam uh, subhanakallah hamdika syadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.